hari-hari yang ditunjukkan oleh dalil yang menunjukkan bahwa kita haram untuk berpuasa pada waktu itu Ya tentunya ya kita tidak boleh menentukan sebuah hari itu dilarang atau disunahkan kecuali dengan dalil. Adapun yang pertama yaitu yaumal idaini yaitu dua hari raya ya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini berdasarkan hadis Abu Ubaid Maula Ibn Azhar ia berkata شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم يا واليوم الآخر يا واليوم الآخر واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم Dari Umar ibn Khattab, ia berkata, aku menyaksikan Al-Eid bersama Umar bin Khattab, semoga Allah meradainya, ia berkata, dua hari ini adalah ya dilarang oleh Rasulullah untuk berpuasa. Apa itu dua hari itu? Yaumu fitrikum, ya, yaitu Idul Fitri, ketika kita berbuka dari berpuasa. Wal yau ya, akhar, dan hari yang lainnya, yaitu kalian makan dari daging sembelihan. Ikhwatul Islam, ya ini adalah ijma para ulama. Di mana ya para ulama bersepakat bahwasannya dua hari ini kita terlarang untuk berpuasa. Kemudian yang kedua ya akhi ayyamut tasyriq. Hari-hari tashrik, nah, Kapan hari-hari tashrik? yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ikhwatul Islam <clears throat> tidak, tidak diperbolehkan kita berpuasa sunnah di hari-hari tasyrik itu. Ini berdasarkan hadis Abu Murrah Maula Ummu Hani annahu dakhala ma'a Abdullah ibn Amr ala abihi Amr ibn al-As فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إني صائم فقال عمر كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها قال مالك وهي أيام التشريق dari Abu Murrah bahwa ia pernah masuk bersama Abdullah bin Amr kepada ayahnya yaitu Amr bin Al-As. Maka ya Amr bin Al-As pun mendekatkan atau menawarkan makan kepadanya. Dan Amr berkata, "Makanlah." Maka ia berkata, "Aku sedang puasa." Kata Amr, "Makan." Ini adalah hari yang Rasulullah SAW perintahkan kami untuk berbuka dan Rasulullah melarang kami untuk berpuasa. Berkata Malik, ya ia adalah hari-hari tasyrik yaitu yang sudah saya sebutkan tadi tanggal 11, 12, 13 bulan Hijjah. Demikian pula hadis <clears throat> ya dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata keduanya berkata lam yurakhas lam yurakhas fi ayyamit tasyriq an yasumna illa liman lam yajidil hadiya tidak diberikan keringanan di hari-hari tasyrik untuk berpuasa kecuali bagi mereka yang tidak menemukan atau tidak membawa ya tidak mendapatkan binatang sembelihan buat mereka yang haji. Ya artinya ya kalau orang haji misalnya haji tamatu ya haji Ifrod, ya yang tidak menyembelih hewan dia kan wajib berpuasa. <clears throat> eh, mereka yang haji tamatu akan tetapi tidak menyembelih hewan ya karena kemungkinan tidak ada misalnya kemampuan untuk beli atau karena tidak adanya binatang yang disembelih maka diperintahkan orang yang haji yang seperti ini untuk berpuasa nah berpuasa berapa hari ya yaitu <clears throat> yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ya maka boleh berpuasa pada waktu itu ikhwatul Islam ya Allah wa iyakum yaitu berpuasa pada hari-hari tasyrik. ini adalah merupakan perbuatan atau perkara yang dikecualikan dari larangan berpuasa di hari-hari tasyrik. Ikhwatul Islam ya Allah wa iyakum. Kemudian eh, hari yang lainnya yaitu hari Jumat sendirian. Artinya kita tidak boleh berpuasa hari Jumat sendirian. Ya kita wajib berpuasa kalau mau ya kalau berpuasa hari Jumat ya kita puasa sebelumnya atau sesudahnya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده Tidak boleh seseorang dari kalian berpuasa pada hari Jumat ya kecuali ya ia apabila ia berpuasa ya sebelumnya atau setelahnya. Ini menunjukkan ya akhi bahwa menyendirikan hari Jumat untuk berpuasa maka di, tidak diperbolehkan. Makanya disebutkan dalam hadis Juwairiyah bintul Harith yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya bahwa <clears throat> pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk kepadanya yaitu kepada Juwairiyah pada hari Jumat dan waktu itu Juwairiyah sedang berpuasa. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asumti amas?" apakah kamu akan berpuasa kamu apakah kamu berpuasa kemarin maka Juwairah menjawab tidak kata Rasulullah aturidina antasumi ghadan kamu ingin puasa besok ia berkata tidak juga maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda faaftiri kalau begitu kamu wajib berbuka puasa ya karena menyendirikan puasa hari Jumat itu tidak diperbolehkan Dan ini adalah madhab jumhur ulama. Akan tetapi sebagian ulama ada yang berpendapat boleh menyendirikan puasa hari Jumat. Mereka berdalil dengan sebuah hadis Ibnu Mas'ud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa tiga hari di setiap bulan, dan beliau ya jarang sekali berbuka puasa pada hari Jumat. Ya. Akan tetapi hadis ini atau pemahaman terhadap hadis ini adalah tidak apa tidak benar. Mengapa demikian ya akhi? Pertama bahwa hadis ini dhaif. Yang kedua kalaupun dikatakan hadisnya sahih maka hadis ini disebutkan kan ya dalam lafaz itu dan Rasulullah jarang sekali berbuka pada hari Jumat. Ya hadis ini di, dijelaskan oleh hadis sebelumnya bahwa ya Rasulullah melarang menyendirikan puasa hari Jumat. Maka kita kita bawakan kepada hadis bahwa Rasulullah SAW jarang berbuka pada hari Jumat karena beliau berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Kemudian ya akhi, ya hari yang dilarang untuk berpuasa yaitu hari Sabtu. <clears throat> Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Busur As-Sulami ya dari saudarinya As-Samma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda La tasumu yawmas sabti illa fi mafturida alaikum wa illam yajid ahadukum illa laha hanabah ya inabah au aud syajarah falyamdughu Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian dan apabila salah seorang dari kamu tidak menemukan kecuali ya apa itu e, kulit anggur atau <coughs> e, batang pohon hendaklah ia mengunyahnya. Akan tetapi ikhwatul Islam para ulama berbeda pendapat. Ya mengenai e, apa namanya hadis ini, memahami pemahaman terhadap hadis ini. Sebagian ulama mengatakan ya bahwa terlarang berpuasa hari Sabtu ya, apabila itu disendirikan. Apabila tidak tidak disendirikan maka diperbolehkan dan ini madhab jumhur ulama. Ini adalah Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ya, dan mereka membawa hadis yang melarang berpuasa hari Sabtu ini, ya, untuk larangan apabila disendirikan. Karena apa? Karena itu menyerupai orang Yahudi. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun Imam Malik mereka mengatakan bahwa boleh berpuasa hari Sabtu secara mutlak, baik sendirian maupun tidak. Dan ini pendapat Imam Ahmad dan mereka menganggap hadisnya dhaif. <clears throat> dan pendapat yang ketiga ya akhi adalah pendapat yang mengatakan terlarang berpuasa hari Sabtu sama sekali, kecuali yang diwajibkan saja. Ya. Yeah di mana di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan pengecualian kecuali yang wajib, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda jangan kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengecualian kecuali yang diwajibkan saja. Seakan-akan, ya Rasulullah bersabda ya bolehnya berpuasa hari Sabtu itu hanya khusus untuk buat berpuasa berpuasa fardu. Sehingga ya pendapat ini yang ketiga ini berpendapat bahwa tidak boleh ini berpuasa hari Sabtu sama sekali. Akan tetapi ikhwatal Islam tentunya <clears throat> ya sebagian ulama seperti Syekh Abdul bin Baz, Syekh Uthaymin rahimahullah dia berpendapat bahwa tidak bisa kita memahami hadis ini demikian begitu saja. Harus kita ya kompromikan dengan hadis-hadis yang lainnya. Seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apa, me, apa mensyariatkan puasa Daud. Ya dan tidak disebutkan di situ bahwa puasa Daud kalau ketemu hari Sabtu ya maka terlarang. Dan tidak pernah kita mendengar bahwa ya ada sahabat yang apabila puasa Daud kemudian ketemu hari hari Sabtu mereka loncat ke hari Minggu. Demikian pula puasa-puasa yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Syekh bin Baz dan beberapa ulama yang lainnya <clears throat> mengatakan bahwa ya berpuasa atau larangan berpuasa hari Sabtu itu apabila tidak bertepatan dengan puasa-puasa yang disyariatkan dalam Islam. Ya. Yang jelas ya akhi ini adalah masalah-masalah yang sifatnya ijtihadi. Yang butuh kepada ya pemahaman yang kuat untuk memahami dalil-dalil yang demikian itu. Allahu a'lam. Kemudian ya akhi ya dimakruhkan berpuasa <clears throat> atau termasuk hari yang ya terlarang berpuasa sunnah yaitu ya apabila telah pertengahan Sya'ban bagi mereka yang tidak punya kebiasaan yang memulai berpuasa dari pertengahan Sya'ban. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila telah masuk pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Ya apabila telah masuk pertengahan Syaban, maka jangan berpuasa. Dan ini juga apa namanya? Ya dikuatkan dengan hadis lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yataqaddamanna ahadukum Ramadhana ya bisawmi yawmin aw yaumaini illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dzalikal yawm Janganlah seseorang dari kalian mendahului, Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali apabila seseorang mempunyai kebiasaan ya untuk berpuasa, maka silahkan ia berpuasa pada hari itu. Kemudian ya akhi yang terlarang yaitu yaumusyak, yaitu hari yang diragukan. Yaitu hari sebelum bulan puasa sehari atau dua hari. Ini juga berdasarkan hadis Ammar bin Yasir yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, <clears throat> "Man shama yaumal man shama al-yawma alladhi syakka fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Ya barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan padanya, maka ia telah memaksiati Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam Abu Qasim di sini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya akhi, ya, yang terlarang yaitu saumud dahri. Ya berpuasa terus-menerus, ya setiap hari, tidak batal-batal. Ini berdasarkan hadis-hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Abdullah bin Amr la innaka latasumu ad-dahra wa taqumu al-lail wa innaka idza fa'alta dhalika yahajamat lahu al-ain wa nahakat la sama man sama al-abad Ya kata Rasulullah wahai Abdullah bin Amr engkau ini berpuasa terus-menerus dan engkau pun ya apa namanya solat malam semalam suntuk kalau kamu lakukan itu matamu akan lelah akan binasa tidak boleh berpuasa ya selama-lamanya begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Demikian pula dalam hadis Abu Qatadah anna rajulan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal bu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ya dan berkata kepadanya <clears throat> Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tasum? Bagaimana engkau berpuasa? Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar itu Rasulullah SAW marah. Falamma ra'a dzalika Umar, ketika Umar melihat itu Rasulullah bersabda, "Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Na'udzu billahi min ghadabillah wa min ghadabi rasulih." فلم falam yazal Umar yuraddiduha hatta sakana ghadabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Melihat Rasulullah murka seperti itu, Umar berkata, "Radina billahi rabba." Kami ridha kepada Allah sebagai Rabb dan kami ridha Islam sebagai agama dan kami ridha Muhammad sebagai nabi kami berlindung kepada Allah dari kemurkaan Allah dan kami berlindung ya kepada Allah dari kemurkaan Rasulnya dan Umar terus ya mengulangi seperti itu sehingga diamlah kemurkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka Rasulullah maka ia berkata wahai Rasulullah ya bagaimana orang yang berpuasa terus menerus kata Rasulullah la sama wala aftar Artinya tidak boleh berpuasa. Dia tidak berpuasa dan tidak berbuka. Artinya tidak boleh. Iya. Ikhwatul Islam. <clears throat> Demikian pula disebutkan dalam hadis iyyakum wal wisal yaitu disebut dengan berpuasa disambung lagi disambung lagi ya tanpa berbuka jauhi eh, kata Rasulullah jauhi oleh kalian al wisal itu Lalu mereka berkata, Ya Rasulullah, fa innaka tuwasil. Buktinya engkau sendiri, hai Rasulullah, yang melakukan puasa terus-menerus. Kata Rasulullah, innakum lastum fi dhalika mithli. Kalian itu tidak sama dengan saya. Ini abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Ya aku ini bermalam dalam keadaan Robku memberikan makan dan minum kepadaku. Faklifu faklafu minal a'mali ma tutliqun maka lakukanlah amali sesuai dengan kemalu, kemampuan kalian itu. Ya. Namun kalau memang ternyata dia mau melanjutkan juga puasa, maka diberikan rukhsah oleh Rasulullah berpuasa sampai sahur, sampai akhir malam. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuwasilu فَأَيُّكُمْ aradaan أَنْ يُوَاصِلْ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى sahar. Jangan kalian menyambung puasa. Siapa saja yang mau menyambung, maka silahkan sambung sampai waktu sahar saja, ya akhir malam itu waktu sahur. Dan akhil islam, akhil Islam untuk wanita tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa Tidak boleh seorang wanita berpuasa sementara suaminya menyaksikan. Tidak boleh ia berpuasa kecuali dengan izin suaminya itu. Ya, hadis itu sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah ini ya akhi, ya adalah perkara yang harus diperhatikan ya, sehingga jangan sampai kemudian kita jatuh kepada hari yang ternyata dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa padanya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk kepada babul i'tikaf. Ya al-i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf secara bahasa artinya ia berdiam diri di suatu tempat. Adapun secara istilah berdiam di masjid jami ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang sangat dianjurkan untuk itikaf adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. <clears throat> Itu tentunya juga di dalam rangka mencari Lailatul Qadar ya akhi. Ya antaranya. sebagaimana Allah berfirman Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairum min alfi syahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يا حتى مطلع الفجر Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Malaikat turun, demikian pula ruh di, di malam itu dengan izin Rob mereka, ya dengan membawa perintah keselamatan di malam itu sampai terbit mata apa fajar. Ya subhanallah. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. <clears throat> ketahuilah bahwa itikaf ya senantiasa Rasulullah SAW lakukan di setiap seperti apa 10 malam ter, 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jal. Adalah Rasulullah SAW beriktikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan sampai akhirnya beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan boleh kalau misalnya ia mau mau mengkodok misalnya, ya dia tidak sempat itikaf di 10 hari terakhir, maka dia itikaf ya di bulan Syawal. Ya, sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya akhi, kapan waktu yang paling sedikit dalam masalah itikaf? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa itikaf tidak ada batasannya. Ya, walaupun cuma sejam maka disebut itikaf. Ya, seseorang misalnya duduk di masjid dan meniatkan diri untuk itikaf dari dari pada maghrib sampai isya. <clears throat> maka disebutlah itikaf. Ya, kenapa demikian? Karena tidak ada dalil yang membatasi waktu itikaf. Ya, memang ada hadis disebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah bernazar untuk beritikaf satu malam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa'aufi binadrik." Ya, laksanakan nazarmu itu kata Rasulullah. Maka Umar pun beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Ini menunjukkan ya akhi bahwa beriktikaf walaupun satu malam sah. Ya. Terkadang kita para pekerja misalnya yang tidak sempat untuk itikaf di malam apa 10 hari, ah saya mau itikaf di malamnya aja. Ya, bisanya demikian karena tidak punya ke kemampuan. Maka bagaimana boleh atau tidak? Kalau kita melihat dan merujuk hadis Umar tadi, ya dan sebatas di waktu malam dengan meniatkan kita masuk ke masjid itikaf sampai satu malam itu menunjukkan akan kebolehannya walaupun demikian tentunya kalau sepuluh hari itu lebih ya sesuai lagi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ya akhir para ulama berbeda pendapat ini mengenai tempat itikaf setelah ya <clears throat> bahwasannya tempat istikaf itu harus di masjid jami yang ditegakkan padanya sholat Jumat. Adapun kalau di Indonesia seperti musola yang tidak ada sholat Jumatnya maka tidak diperbolehkan sebab ia akan menyebabkan dia harus keluar untuk sholat Jumat. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat. Apakah ya tempat itikaf itu dikhususkan tiga masjid saja atau boleh di setiap masjid, masjid-masjid jami? Jumhur ulama mengatakan bahwasannya beritikaf itu boleh di setiap masjid jami' berdasarkan firman Allah wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid ya janganlah kalian mensetubuhi istri-istri kalian sementara kalian sedang itikaf di masjid-masjid Allah menyebutkan di masjid-masjid dan bahwasanya tujuan itikaf itu adalah dalam rangka bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar Ya bersungguh-sungguh di dalam rangka <clears throat> ya apa namanya e, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka apabila tujuannya untuk demikian maka tidak ada alasan untuk dikhususkan ya di setiap di, mas, di tiga masjid saja sebagian ulama mengatakan tidak boleh itikaf kecuali tiga masjid Ya mereka berdasarkan hadis la i'tikafa illa fil masajidi salasa. Tidak sah i'tikaf ya. Tidak sah i'tikaf kecuali di tiga masjid saja. Ya. Dan mereka mengatakan bahwa kata-kata tidak boleh i'tikaf tidak sah, artinya. Dan ini menunjukkan bahwa tempat i'tikaf hanya di tiga masjid saja. Sementara jumhur mengatakan maksud daripada laktikafa artinya tidak sempurna itikaf. Maksudnya dari itu adalah ya itikaf yang paling sempurna adalah di tiga masjid. Tidak meniadakan apabila kita beritikaf di masjid-masjid yang lainnya. Demikian para ulama berbeda pendapat. Namun ya akhi, bagi mereka yang mau beritikaf dilarang kita bersafar bepergian jauh ya kecuali kepada tiga masjid. Ya. Yeah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid." Tidak boleh dilaksanakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid saja, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Makanya kalau misalnya antum, ah <clears throat> saya mau itikaf di Jawa Tengah aja, ya di pesantren San Anu, maka tidak diperkenankan ya akhi. Ya karena itu mengadakan perjalanan jauh dalam rangka itikaf tidak diper, tidak diperbolehkan. Kemudian ikhwatal Islam, apakah wanita boleh beritikaf? Naam. Ya karena para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beritikaf setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Akan tetapi disyaratkan wanita yang mau beritikaf harus seizin suaminya. Dan yang kedua tidak menimbulkan fitnah Apabila dua syarat ini terpenuhi, maka silahkan ia beritikaf. Kemudian ya akhi, apakah harus atau disyaratkan berpuasa waktu itikaf? Adapun puasa Ramadan maka wajib berpuasa. Tapi bagaimana hukumnya dengan wanita haid beritikaf? Sementara ia tidak berpuasa dan haid yang sahih boleh ia beritikaf. Adapun larangan seorang wanita tinggal di masjid tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyudutkan akan ya larangan wanita tinggal di masjid. Semua dalil-dalil yang menyebutkan larangan ya wanita tinggal di masjid itu dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, Allahu a'lam. Kemudian ya akal Islam disunnahkan ya seseorang memulai itikaf itu setelah sholat fajar di hari ke-21. <clears throat> sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ya kana Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashr al-awakhir min Ramadan fakuntu adribu lahu khaba'an ya fayusalli subha adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Ya dan aku mendirikan kemah dan beliau salat subuh kemudian masuk ke ya tempat itikafnya. Akan tetapi ya para ulama seperti Syekh Utsaimin mengatakan ya hendaklah ia masuk masjid dari malam harinya. Karena tidak sempurna dikatakan 10 terakhir kecuali kalau ia masuk di waktu itu. Allahu alam. Apa saja ya akhi yang membatalkan itikaf? Itikaf batal dengan yang pertama keluar dari masjid dengan tanpa udur. Makanya Aisyah berkata as-sunnah 'alal mu'takif alla ya'uda maridan walla yashhadu janazatan walla la yamassu imra'atan walla yubashiruha walla li hajatin illa ma la budda minhu. Jadi ya, yang sunnah atas orang yang itikaf tidak boleh ia mengunjungi orang sakit, tidak boleh menyaksikan jenazah, tidak boleh memegang istrinya, tidak pula menjimainya, tidak pula keluar untuk hajat kecuali yang harus dilakukan. Ya. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah ya wa iyyakum. Yang kedua yang membatalkan itikaf yaitu bersetubuh jima. Dan ini dengan ijma para ulama berdasarkan firman Allah wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian e, bersetubuh dengan istri kalian dalam keadaan kalian beritikaf di masjid-masjid. Maka dari itu ya akhi, orang yang itikaf diperbolehkan apa? Ya keluar untuk keperluan yang harus dilakukan seperti makan, minum, ya. Demikian pula ya qadaul hajah dan yang lainnya. Demikian pula diperbolehkan seorang orang yang itikaf ia melakukan sesuatu yang sifatnya mubah seperti apa? Kalau misalnya istrinya ingin mengunjunginya, ya dan ia datang, <clears throat> maka itu diperbolehkan ikhwatul Islam. Ya. Demikian pula seorang etikaf yang mandi di masjid dan wudhu di masjid. Demikian pula boleh mengambil kemah di masjid selama itu tidak memberikan mudarat atau bawa kasur ya, selimut dan yang lainnya ke masjid Demikian pula kata para ulama diperbolehkan melamar dan melakukan pernikahan ketika itikaf. Ya. Maka itu adalah diperbolehkan. Wallahu alam. Saya kira cukup pembahasan kita tentang itikaf dan yang harus diperhatikan bagi mereka yang itikaf hendaklah ia bersungguh-sungguh ya di dalam beritikaf tidak dia gunakan untuk ngobrol dan melakukan sesuatu hal yang sia-sia. Allahu a'lam. Nah, demikian khotbah Islam kajian untuk pagi hari ini dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi fikih sunnah wal kitabil aziz yang secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrul Salam hafizahullah taala pada kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di <coughs> layanan uner kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 021 70736543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dengan siapa Pak? Dengan Termojo di Sawangan. Silakan Bapak. Uh, mau tanya apakah Rasulullah itu pernah uh, berpuasa selama tiga bulan berturut-turut yaitu bulan Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ya, Rasulullah tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan Rasulullah tidak pernah berpuasa kebanyakan hari di bulan di satu di sebuah bulan kecuali bulan Syaban. Jadi, ya Rasulullah tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan beliau tidak pernah puasa ya kebanyakan hari di sebuah bulan kecuali bulan Syakban. Adapun bulan Rajab itu hadisnya palsu. Ya. Makanya orang yang merajinkan puasa Rajab dengan punya keyakinan ada ya kelebihan tertentu itu ternyata berdasarkan hadis-hadis yang tidak sahih. Ya silakan dirujuk kitab uh, yang ditulis oleh al Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Tabhinul Ajab fi Mawarada fi Fadli Rajab di mana beliau menjelaskan bahwa semua hadis-hadis yang mengenai <clears throat> keutamaan bulan Rajab itu adalah palsu dan insya Allah suatu ketika ya saya akan menyempatkan diri untuk membahas hadis-hadis seputar keutamaan bulan Rajab ya, dan kita akan mengupas satu persatu hadis-hadis tersebut ya supaya pada waktu itu kita jelas dan menjadi jelas bagi kita mana yang sahih dan mana yang doif. Nah. Demikian. Kemudian untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Bapak Fuad di Depok ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi nah, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, kami mau menanyakan Ustaz untuk iktikaf apa yang harus kita laksanakan dalam iktikaf itu apakah cukup dengan zikir apakah cukup dengan membaca Al-Qur'an begitu aja Ustaz. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu akhi tujuan iktikaf itu untuk ibadah. Maka ya kita lakukan dan kita laksanakan semua yang bernilai ibadah. Ya, baik itu membaca Quran ataupun zikir ataupun sholat ya di mana ya orang yang itikaf ya dan atau di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan kita lebih memfokuskan diri kepada Al-Qur'anul Karim ya baik dari sisi penafsiran dan ma ya memahami makna-maknanya ya maka kalau misalnya kita ingin memahami atau kita tidak mungkin ya misalnya e, memahami ayat-ayat Al-Quran sendirian. Maka undang seorang ustadz, kemudian membahas tentang masalah tafsir daripada ayat-ayat Al-Quran yang merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Ya, pada waktu itu kita sambil mengkaji ya makna-makna ayat-ayat Al-Quran Karim. Ya, sehingga pada waktu itu kita sesuai dengan apa yang dilakukan oleh salafun salih. Ya, di mana mereka di hari di bulan Ramadan lebih banyak memfokuskan diri kepada mempelajari Al-Quran dan mendalaminya. Allah Nah, selanjutnya kita angkat dari pertanyaan Ibu Sari di Ciledug. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, yang ingin saya tanyakan, ada ada tidak hadis mengenai istighfar bulan Rajab Ustaz? Saya pada setelah subuh dan maghrib itu secara khusus ya? Iya, hmm. istighfar Rajab itu. Hmm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, ya dan kepada penanya tadi bahwa ya semua hadis-hadis mengenai keutamaan bulan Rajab itu tidak lepas dari hadis yang dhaif dan palsu. Keutamaan bulan Rajab sebatas bahwa ia adalah bu, ia bulan yang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang disebut dengan istighfar, istighfar bulan Rajab itu ya Allah alam. Nah, untuk selanjutnya dari pertanyaan yang kembali dari pesan singkat kita angkat Taib dari saudara Eko di di Jakarta Selatan Ustadz apabila menjalankan puasa Daud kemudian bertepatan dengan tanggal 13, 14, 15 Hijriah apakah eh, diperbolehkan berhenti dari puasa Daud tersebut dan meniatkan untuk berpuasa ayamul Bid tersebut? yang jelas akhi ya Allah wa iyakum <clears throat> ya apabila seseorang berpuasa Daud ya kemudian ia bertepatan dengan tanggal 13, 14, 15 maka ia ingin puasa ayamul bid ya maka itu diperbolehkan Allah alam nah. Taib, dari pendengar kembali Ustaz apabila ada seorang wanita yang selesai haid di waktu sahur Tapi karena dinginnya air di waktu sahur tersebut Bolehkah ia mandi wajib setelah terbit fajar? Allah Allah Nah, kemudian untuk selanjutnya dari Umi Fira uh, Ustaz Barakallahu Fikum Bila kita berpuasa untuk mengkodok puasa Ramadan di hari Senin dan Kamis Apakah kita juga mendapatkan pahala eh, saum sunnah dari Senin Kamis tersebut Ustaz? Yang jelas ya tidak boleh kita eh, apa namanya kita dobelkan niat kita dua ya puasa kodok juga puasa sunnah kumis juga itu tidak boleh tapi kalau misalnya seseorang mengkodoknya dibuat di hari Senin dan Kamis boleh ya apalagi disebutkan bahwa di hari Senin dan Kamis itu amalan seorang hamba itu ditampakkan kepada Allah nah masih dari pesan singkat ada pendengar seorang akhwat di Jakarta, Ustadz Anas sering tidak bayar hutang puasa Ramadan uh, pada waktu-waktu yang lampau. Apakah ada kewajiban untuk mengkodonya pada saat sekarang ini? Iya, iya, tetap hendaklah dia mengkodoknya. Ya, hendaklah dia tetap mengkodoknya karena ya kewajiban kodok seperti itu karena ketidaktahuan kita akhirnya tidak jatuh Ya Allah alam. Nah, selanjutnya kami buka kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Halo. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di tiga kesempatan kedua untuk 0218236543 untuk Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dengan siapa, Pak? Dengan siapa, Pak? Pak Muhammad Syarif di Tanjung Priok. Silakan Pak Muhammad uh, saat puasa untuk misalnya besok sudah masuk Ramadan, hari ini kita masih sunnah, itu itu boleh tidak gitu saat Bapak punya kebiasaan, Pak? Iya, puasa Senin Kemis, sementara kan masih puasa Senin Kemis. Iya, hmm. kalau punya kebiasaan boleh ya. Hmm. Kecuali bagi mereka yang nggak punya kebiasaan karena sudah saya kita sebutkan tadi hadisnya. Ya kata Rasulullah janganlah kalian mendahulukan mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari kecuali mereka yang punya kebiasaan berpuasa hmm. maka pada waktu itu silahkan berpuasa pada hari itu kata Rasulullah jadi masih boleh saat ya boleh ya soalnya ya. sepanjang beberapa tahun ini saya masih puasa dan kemis rencananya saya mau ganti dengan puasa Nabi Daud setelah tahun baru Islam nanti karena kan ada hadis yang mengatakan Allah lebih suka puasa Nabi Daud saya dengar di Rojab gitu ya. Iya. iya. Nah. Kenapa harus nunggu setelah tahun baru, Pak? <laughs> supaya supaya lebih selesai dulu Ustaz, nih, rencananya gitu saat Hmm. Sama satu lagi itu ada yang mengatakan kita kalau zikir istighfar Ramadan seperti ini Robi Firli Warhani Watobaliya itu harus waktunya selama tujuh puluh kali selama pagi sore saat itu. Mana dalilnya? <laughs> itu ada ustaz yang mengatakan begitu ya, ini betul lain, itu ya. ibadah itu sifatnya tauqifi ya oh, iya, iya. harus menunggu dalil sesuai dengan dalil iya, ya, jangan iya. menurut menurut kita baik memang kalau menurut pemahaman kita yang awam terkadang mengatakan tapi masa kita nggak boleh istighfar bukannya kita nggak boleh istighfar iya. yang menentukan waktu dan jumlah tertentu tanpa ada dalil dari syariat ini namanya membuat syariat sendiri Nah, nah terima kasih ya. ya. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhammad di uh, Tanjung Priuk. Kami angkat berikutnya di belakang Pak Muhammad di 0218236543 untuk kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dengan siapa Pak? Dari Hasan di Tanjung Barat. Silakan Pak Hasan. Mau tanya Pak kalau kita iktikaf terus kalau buka puasa pulang ke rumah boleh itu Pak Ustaz ya? Itikaf? kalau sedang itikaf di masjid hmm. terus kita ingin berbuka puasa atau makan sahur pulang begitu iya. boleh boleh pak boleh pak ya iya baik terima kasih pak assalamualaikum nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah. kalau memang ternyata ya di masjid itu tidak ada yang ngirimin makanan akhirnya tapi kita ingin itikaf ya kemudian ya ya udah kita pulang dulu untuk apa buka puasa makan kemudian balik lagi Mungkin demikian pula ketika kita mau sahur misalnya. Ya maka kita pulang dulu ke rumah makan sahur, setelah itu balik lagi. Nggak jadi masalah. Nah, karena untuk keperluan. Tapi kalau misalnya istrinya yang mengantar itu lebih bagus. Nah, selanjutnya dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya, Silakan. Dengan siapa Pak? Dari Abu Asma Aidin Bitung. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz. Fika barakallah. Gini Ustaz, ada yang ingin Anda tanyakan. Yang pertama, kita disunahkan oleh Rasulullah apabila nama beliau tersebut kita bersalawat kepadanya. Apa apa? Terputus-putus. Kita disunahkan oleh Rasulullah ketika nama beliau disebut kita bersalawat kepadanya. Betul. Iya. Hmm. Yang jadi pertanyaan Anda, e, eh, bagaimana hukumnya jika khotib Jumat menyebut nama Rasulullah di dalam mimbarnya atau dalam khutbahnya iya. dan bagaimana sikap kita sebagai jemaah apakah sholawat kalau iya apakah sholawatnya itu dijaharkan disiarkan atau cukup dalam hati Ustaz iya. terus yang kedua Ustaz mm. bagaimana sikap jamaah ketika khotib Jumat sedang berdoa dengan mengisyaratkan jari tunjuknya apakah kita sebagai jemaah Jumat itu mengaminkan dengan mengangkat kedua belah tangan atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Pertama, akhi yang eh, kita jawab yang kedua dulu ya, mengenai mengangkat tangan untuk makmum ketika imam berdoa. Karena masalahnya ini butuh kepada contoh dari ya salafun saleh. Di mana kita belum mendapat nukilan bahwa apabila Rasulullah SAW ya misalnya berdoa ketika khutbah Jumat para sahabat mengangkat tangan ya tidak pula dinukil itu dari para tabi'in atau tabi'ut tabi'in tidak pula dari imam yang empat maka ya tentunya karena ini masalah sifatnya ibadah butuh kepada contoh karena mereka yang lebih tahu dari kita tentang kebaikan maka kita tidak mengangkat tangan ya karena ini butuh kepada contoh dari mereka Adapun bersalawat, <clears throat> maka kalau kita perhatikan dalil yang menyebutkan tentang salawat itu umum. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rahim anfu mriin, yadzukirtu indahu falam yusalli alai." Yadzukirtu indahu, ya falam yusalli alayya. Kata Rasulullah, semoga dihinakan dan terhina orang yang disebutkan namaku di sisinya, tapi tidak bersalawat kepadaku juga Rasulullah SAW sabda al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Ya, orang bakhil itu orang yang disebutkan namaku di sisinya tapi tidak bersalawat. Maka ya, bersalawat ketika disebutkan nama Rasulullah yaitu tidak termasuk lagun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang dilarang itu adalah sesuatu yang lagun di dalam khutbah Jumat. Maka menjawab salawat ya tapi tentunya tidak dengan suara keras ya itu tidak termasuk lagun wallahu alam. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya ada Bapak eh, atau ya e, Ibu Maryam di Bekasi. Nah, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Kan saya punya mertua. Mertua saya itu sebelum balik dia kan nggak ngerti masalah Islam. Nah sekarang jadi dia nggak pernah melaksanakan syariat Islam, nggak pernah puasa, nggak pernah sholat. Nah terus sekarang dia ada yang bilangin, yang bilangin itu ada ipar saya, tapi kan dia mondok di saya pesantren iya. kampung itu. Hmm, iya kemudian bu, ya. pertanyaan ibu. Terus dia itu selama ini puasa terus, katanya kan saya tanya ibu kok puasa terus buat apa? kata dia mengkode puasa-puasa saya yang dulu kata dia memang ada syariatnya kalau dia nggak ngerti terus sekarang dia ngerti dikodok semua puasa puasanya jadi saya itu kasihan Ustadz ngelihatnya setiap hari puasa ngelirik yeah. katanya gitu maksudnya mm. supaya dosa-dosa dia yang masa lalu itu iya, diampuni yeah, bu. gitu cukup bu ya terima kasih bu mohon nah, penjelasannya syukur Ustaz assalamualaikum nah, Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Apakah dia wajib qadha atau tidak? Setelah mereka semua bersepakat ijma' bahwa orang yang meninggalkan puasa ya karena adanya udur seperti sakit atau safar maka wajib kodok. Jadi masalahnya adalah kalau dia meninggalkan puasa Ramadan itu sengaja. Ya, permasalahan apa sebab terjadi mereka ikhtilaf itu adalah apakah perintah apa kodok itu butuh kepada perintah atau butuh kepada perintah yang baru atau tidak. Yang sahih bahwa masalah qadha itu harus menunggu perintah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang wanita, ya kenapa wanita haid wajib mengqadha puasa tapi tidak wajib mengqadha salat? Kata Aisyah, demikianlah Rasulullah memerintahkan kami untuk mengqadha puasa, eh, mengqadha puasa dan Rasulullah tidak memerintahkan kami untuk mengqadha salat di situ dikatakan Rasulullah tidak memerintahkan kami untuk mengkodoh salat. Artinya bahwa itu menunggu perintah. Dan tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena sengaja itu wajib qadha. Ya, bila dikatakan kalau ada orang yang sakit kemudian tidak puasa saja wajib qadha, masa orang sehat nggak wajib qadha? Tentu diharusnya lebih wajib lagi dong. Dijawab bahwa kias antum dengan orang antara orang sakit dengan orang sehat kias yang sangat jauh sekali. bagaimana engkau hendak kiaskan antara orang sakit dengan orang yang sehat? Ya, orang sehat yang tidak berpuasa dosanya terlalu besar dan sangat besar. Ya walaupun dia diganti dan dia mengkolo tetap saja tidak akan bisa mengampuni dan menambal bolongnya itu. Maka dari itulah kata para ulama yang rajih dari pendapat para ulama bahwa orang yang meninggalkan puasa secara sengaja maka dia tidak ada tidak ada kodok baginya karena tidak ada manfaatnya mengkodok. Cukup dia bertaubat kepada Allah saja. Nah. Nah. Tapi selanjutnya kita angkat pertanyaan eh, yang datang kembali dari eh, pesan singkat dari Bapak Muhammad di Ciangsana. Nah, dari Bapak Muhammad di Ciangsana, Ustadz apakah boleh kita itikaf di bulan eh, di luar bulan Ramadan Ustaz? Sudah disebutkan tadi <clears throat> bahwa Rasulullah pernah mengkodok itikaf di bulan Ramadan di, diganti dengan eh, uh, 10 terakhir bulan Syawal. Ya, dalam rangka mengkodok. Kemudian bahwa itikaf di selain bulan Ramadan diperbolehkan. Iya. Karena ya itikaf itu sendiri uh, tujuannya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi yang paling utama Itikaf itu adalah di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, itikaf itu diperbolehkan di 10 terakhir atau di sangat di, dianjurkan dan diutamakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan itu pula yang dilakukan oleh para sahabat ya senantiasa Allah. Nah. Kemudian dari Ibu Wati di Cikarang, Ustaz apakah bagi wanita yang ber, eh, yang belum bersuami diperbolehkan beritikaf atau berniat etikaf di rumah saja untuk menghindari fitnah? Tidak diperbolehkan etikaf di rumah. Ya, karena para ulama menyebutkan bahwa tempat etikaf adalah di masjid bukan di rumah. Jadi di rumah itu bukan etikaf ya. Tapi seorang wanita hendaklah bersungguh-sungguh. Kalau dia misalnya tidak etikaf, ya bersungguh-sungguh di rumahnya dengan cara menghidupkan malam, ya dengan apa membaca Al-Qur'an, dengan sholat dan yang lainnya. Allahu Nah, masih berkaitan dengan etikaf. Ustaz, apabila kita di dalam etikaf, apakah boleh kita menerima telepon uh, dari luar dengan keluar masjid terlebih dahulu kemudian masuk kembali untuk meneruskan etikaf? Men, ya yang lebih bagus adalah bahwa <clears throat> telepon itu ditinggalkan saja pada waktu etikaf. Ya, kalau memang ternyata pembicaraan yang harus dibicarakan itu sesuatu yang penting dan sesuatu yang harus atau hajat, boleh. Tapi kalau sebatas mau ngobrol-ngobrol aja, ya, kemudian dia keluar dari masjid dan itu bukan sebuah kebutuhan bisa batal itikafnya. Allah. Taib. Selanjutnya dari pesan singkat kembali dari Maulana di Bulak Kapal Bekasi. Ustaz, apakah diperbolehkan meniatkan iktikaf secara bersama-sama dengan mengadakan acara iktikaf bersama di suatu masjid tertentu? akhi niat itu niat bukan tempatnya di, di apa di, di lisan niat itu tempatnya di hati jadi ya kalau dikatakan berniat bersama-sama ya maka ini adalah sebuah ibadah yang butuh kepada contoh dan ternyata tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya bahwa mereka apabila mau itikaf niat bersama-sama apalagi dengan dilafatkan maka ya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad dan sebaik-baik pemahaman adalah pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan kita mengadakan sebuah ibadah yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasul dan para sahabatnya. Nah, masih dari pesan singkat dari pendengar di Tanjung Priuk, Ustadz apakah boleh kita meng e, mengamalkan puasa hari lahir? E, karena ada yang berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW puasa pada hari Kamis uh, eh, apa afwan hari Senin sebagai hari lahirnya. Demikian mohon penjelasannya. akan Islam. Memang Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Maka beliau bersabda itu adalah hari kelahiran saya. Apakah di, di, dia di, difahami dari situ boleh ya puasa di hari kelahiran kita? Jawab tidak benar dan tidak boleh. Mengapa demikian? Pertama, kalaulah pemahaman seperti itu benar, tentu yang pertama kali melaksanakannya adalah para sahabat. Dan tidak pernah ada satupun sahabat yang ya berpuasa di hari kelahirannya. Tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang empat. Bahkan kalau kita bahas di kitab-kitab fikih tidak ada disebut dengan puasa sunnah kelahiran. Ya. Kalaulah itu ada tentu para ulama sudah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka. Nah, dari itulah ya yang harus kita pahami bahwa Rasulullah puasa hari Senin. Ketika beliau ditanya tentang hari Senin, beliau mengatakan itu hari kelahiranku. Itu sebatas pengabaran saja bahwa Rasulullah itu hari, dilahirkan di hari Senin. Bukan kemudian bahwasanya puasa hari Senin itu berhubungan dengan kelahiran sebab dalam hadis lain disebutkan ya bahwa ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Senin dan Kamis, maka Rasulullah menjawab bahwa di hari itu amalan soleh itu ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kemudian dari pesan enam ya, eh, dari penelpon kembali dari Umu Ahda di Bekasi kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Ada hadis dari Ahmad yang menyebutkan bahwa ada tiga perkara yang Rasulullah selalu mengerjakannya dan telah ditinggalkan oleh kaum manusia. Yang pertama, beliau mengangkat kedua tangannya dengan membuka lurus jari jemari beliau ke atas apabila memulai sholat. Beliau bertakbir setiap kali ruku dan bangkit dari ruku. Beliau diam sebelum memulai bacaan Al-Fatihah meminta kebaikan dari Allah. Yang ingin saya tanyakan, eh, pada saat diam sebelum membaca Al-Fatihah itu meminta kebaikan, bagaimana tafsirnya Pak Ustadz? Tafsirnya yaitu doa istiftah Ya sebelum membaca Al-Fatihah di mana Rasulullah SAW membaca doa istiftah makanya dalam hadis Abu Hurairah ya Rasulullah SAW so, ya ketika setelah bertak tak, setelah bertakbiratul ihram sakata hunayya diam ya beberapa saat lalu kemudian setelah salat aku bertanya ya Rasulullah ya di tempat yang kau diam tadi apa yang kau baca kata Rasulullah aku membaca Allah mabait baini mabaina khataya ya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib sampai akhir daripada doa istiftah. Jadi itu ditafsirkan oleh hadis lain ya. Bahwa yang dimaksud dengan diam sebelum doa sebelum Al-Fatihah itu membaca doa istiftah. Allahu a'lam. Nah, kemudian dari Bapak Henry di Karawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, silakan. Mau nanya ini Ustaz apa? Salat-salat berjamaah itu bagi makmum apakah diperbolehkan untuk membaca Al-Fatihah ketika imam membaca doa istiftahnya? agak lama gitu, panjang. Hmm. Dan keduanya satu, satu aja Pak ya, cukup Pak ya. Iya. Nah, iya, iya. terima kasih Pak Henry. Nah. Waalaikumsalam. Para ulama berbeda pendapat mengenai membaca Al-Fatihah di belakang imam. <clears throat> Ketika sholat jahar, Imam Syafi'i berpendapat, berpendapat hukumnya wajib. Beliau berdalil dengan hadis la salat al-imam lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah ya bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah dan tidak sah solat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, hadis ini umum. Ya tidak sah solat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah umum, baik buat makmum maupun buat imam. Umum juga kata beliau baik di solat jahar maupun solat sir. Umum juga baik sendirian maupun berjamaah. Maka kata Imam Syafi'i, tidak boleh mengkhususkan hadis ini kecuali dengan dalil. Ya, tidak boleh mengkhususkan hadis ini kecuali dengan dalil juga Imam Syafi'i berdalil dengan sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah salat subuh, kemudian sebagian sahabat ada yang membaca di belakang imam. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah kalian membaca di belakang imam? Mereka menjawab, ya. Kata Rasulullah, fala taf'alu ilal illa fatihatul kitab. Jangan kalian baca ya, kecuali al-fatihah saja. Iya. Sebagian ulama mengatakan bahwa <clears throat> untuk sholat jahar diam, Adapun sir maka kita membaca. Mereka beralasan dengan ayat wa idza al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka ya, bacalah, maka diamlah dan dengarkan agar kamu itu diberikan rahmat. Juga berdasarkan sebuah riwayat wa idza qara'a fa ansitu, apabila imam baca maka diamlah. Ya. Demikian pula <clears throat> Ya, mereka beralasan dengan ayat hadis-hadis dan ayat dan hadis tersebut dan mereka menjawab bahwa hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah ya dikecualikan di waktu imam salat jahar. Ya kenapa? Karena pada waktu salat jahar makmum diperintahkan untuk dia mendengarkannya dan bacaan imam pada waktu itu sudah mencukupi makmum. Ya. Adapun ketika sholat sir maka diperintahkan ia untuk membacanya. Ya karena e, karena tidak ada karena Allah hanya memerintahkan diam ketika kita mendengarkan bacaan imam. Adapun ketika imam tidak memperdengarkan bacaannya, maka pada waktu itu kembali kepada asalnya la salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya. Dan pendapat ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, demikian pula Syekh Albani rahimahullah wallahu a'lam. Nah, kemudian dari pertanyaan Abu Ridho kembali di penelpon. Nah, terputus tampaknya. Kami angkat e, berikutnya dari pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Bapak Zainuddin di Tangerang. Ustaz di e, kampung saya e, apabila sholat Jumat maka imam dan jamaah mengulangi e, dan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Apakah ini ada landasan syariatnya? Ini adalah perkara yang diada-adakan. Ya, mereka terkadang membuat alasan-alasan yang aneh yang menunjukkan akan kedangkalan kefakihan mereka itu. Katanya sholat Jumatnya di zaman sekarang tidak sama dengan sholat Jumat di zaman Rasulullah. Ya, subhanallah. Maka sesungguhnya ikhwatul Islam, apabila seseorang telah sholat, sholat ah, maka itu sudah mencukupi sholat zuhur. Adapun yang dilakukan oleh mereka, ya mereka setelah sholat Jumat, sholat zuhur kembali, maka ini adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama yang tidak pernah diizinkan oleh syariat ini. Nah, dari Abu Yusuf di Bekasi mengenai puasa sunnah di bulan Syaban Ustaz. Apakah satu bulan penuh ataukah kemampuan kita? Sudah saya sebutkan tadi ya dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Itu menunjukkan bahwa di bulan Syaban jangan penuh. Ya. Dan ya Rasulullah melarang berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Maka dari itu kalau mau puasa Syaban, maka dihentikan misalnya pada tanggal 27 atau 26 ya, sehingga tidak penuh ya dan tidak menyerupai bulan Ramadan. Allah Allah. Taip. Untuk selanjutnya dari pesan singkat kembali, eh, di antara hal-hal yang membatalkan sholat dan puasa adalah minum. Eh, jadi pertanyaan, apakah menelan ludah termasuk hal yang membatalkan puasa dan sholat? Tidak, karena tidak ada dalil ya yang menunjukkan akan membatalkannya menelan ludah. Karena pertama, ya bahwa ludah itu dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, untuk mengklaim sesuatu itu membatalkan butuh dalil. Dan ya, makan dan minum itu tidak semakna dengan dengan apa menelan ludah. Sebab makan dan minum yang dimaksud itu adalah sesuatu yang dari luar. Ya seperti misalnya <clears throat> kita makan pisang goreng atau yang lainnya. Tapi kalau memang itu adalah dari ludah yang memang kebetulan tubuh pun juga butuh kepada ludah, maka tidak apa-apa dan tidak membatalkan puasa dan itu sudah kita bahas ya pada pembahasan hal-hal yang diperbolehkan untuk orang yang berpuasa. Baik. Satu pertanyaan terakhir untuk pagi hari ini kami angkat dari penelpon di 0218236543. Baik. Terputus. Kami masih memberikan kesempatan untuk uh, penelpon terakhir di 0218236543 untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam iya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan siapa, Pak? Dari Abu Faisal di Pondok Gede. Silakan, Bapak uh, begini Pak Ustad, uh, eh, anak pernah baca uh, apa tidak ada puasa Ramadan tanpa niat pada malam harinya. Itu tolong dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah boleh seseorang mencukupkan ya sekali niat di awal malam Ramadan untuk satu bulan penuh ataukah ya harus berniat di setiap ya apa nama setiap malam. Yang sahih kalau kita melihat e, lafaz daripada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Ya, barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Dan yang namanya fajar itu tentu setiap hari. Maka dari itulah ya yang lebih baik kita Eh, senantiasa berniat sebelum fajar. Dan yang harus diingatkan ya, adapun yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin di mana imam memimpin niat ya puasa setelah sholat taraweh dengan sama-sama mengucapkan nawaitu soma ini semua adalah bid'ah yang diada-adakan. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'un tabi'in. Ya, tidak pula imam yang empat, tidak pula dalam ada dalam kitab-kitab fikih para ulama itu semua adalah ya semua adalah bid'ah yang diadakan oleh orang-orang di zaman ini yang berani atau berkata tanpa Allah atau berkata di dalam agama ini dengan tanpa ilmu. Maka ya tentunya kita berusaha mengingatkan mereka bahwa seperti itu tidak disyariatkan dalam Islam. Wallahu alam, segera cukup. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.